Apakah boleh belajar kepada ustadz salafi Namun terkadang ustadz-ustadz ini meremehkan ustadz yang lainnya Bahkan terkadang mencela Masya Kalau dia sebagai ustadz salafi Tidak mungkin dia mencela ustadz salafi yang lain Di antara ciri khasnya para ulama dan ahlul ilmi ialah yamdahu ba'duhum ba'da wa yusmi ba'duhum ala ba'd. Sifatnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang di atas sunnah, satu sama lain saling memuji, satu sama lain saling menyanjung, saling menghormati. Tidak ada sejarahnya salafi dengan salafi yang lain saling mencela. Itu kalau ustadznya sama-sama salah. Barakallahu itu. Ketika ada seseorang yang katanya ustadz salafi, kok ternyata dia mencela ustadz yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini, yang perlu dievaluasi fihi nawar. Saya lagi, kalau ada orang yang katanya usah Salafi, kok ternyata dia mencela, memaki, melecehkan, merendahkan Ustad Ustad yang lain yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini yang fihi nawar perlu ditinjau ulang, perlu dievaluasi. Siapa orang ini? Jangan-jangan terkena wabah penyakit hadadiyah Jangan-jangan terkena wabah pemikiran hajawirah. Allahumma astaghfirullah. Aku bisa jadi orang yang menyebutkan kejelekan tadi dikenal dengan salafiyatnya. Dicek dulu siapa yang dia celah, siapa yang dia rendahkan. Kalau ternyata yang dia celah, yang dia rendahkan, yang dia sebutkan uh, kemungkaran-kemungkarannya orang yang menyimpang memang, yang memiliki syubhat memang, atau orang yang dikatakan hizbiyin tapi ngaku salafi. Ucapannya hak kalau begitu. Ucapan yang baik dan benar termasuk ingkarul mungkar memberitahukan kepada para kolapa kepada kaum muslimin akan bahaya orang-orang yang ngaku salafi. Patah bukan saya salafi. Sehingga dirinci. Dari kami. Ya? Yang mana yang dimaksud? Kalau yang sama-sama salafi, tidak mungkin. ya mungkin. Kalau yang mencela ngaku salafi, yang dicela itu adalah salafi yang ma'ruf, tidak mungkin kamu belajar sama yang ngaku-ngaku salafi tanpa bukti. Tadi kalau dimaukan yang menyebutkan kejelekan tadi seorang itu dengan salafiyahnya dan yang disebutkan kejelekannya orang-orang memang punya penyimpangan-penyimpangan, ya belajar sama dia. Menunjukkan sebagai, sebagai seorang salafi yang kokoh akidah dan manhajnya dan memperingatkan antum dari bahaya penyimpangan-penyimpangan orang yang ngaku salafi tadi. Jika keadaan antum cek yang mana antum maksudnya. <clears throat> hmm? mungkin salafi melecehkan salafi. Ciri khasnya salafiyin saling memuji. Ciri khasnya salafiyin tawadu dalam ilmunya. Tawadu dalam ilmunya. Tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan tinggi hati. Bukan mentang-mentang baru datang, baru belajar dari masyayikh Timur Tengah. Barakallahu fikum. Datang seakan-akan dia adalah Syekhul Islam masa ini. Insya Allah apalagi dia dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jal oh, sebagai seorang yang orator hmm, kalau bicara luar biasa mendapati ada seorang ustaz salafi ya namanya masing-masing orang punya kelebihan punya kekurangan terkadang orang itu ilmunya sangat tinggi yang sangat luas sangat dalam tapi susah membahasakannya belum terbuka lidah dan lesan dia untuk membahasakan dengan dengan bagus agak sedikit kaku pembahasannya dicela Hei ikhwan, apa gunanya belajar berlama-lama di depan para masai? tapi bicara aja nggak bisa. Ya. ini ciri-ciri sombongnya orang tadi. sombongnya orang tadi. Adalah ya, Ustaz. Tidak mungkin seorang salafi yang betul-betul ngerti prinsip salaf, yang tahu akhlak salaf berbuat semacam ini. Justru sebaliknya. Ada ikhwan yang datang, Ustaz, saya kalau taklim sama Ustaz itu nggak enak ya. Kenapa enggak enak? Ya itu, susah. Saya memahami yang dia sampaikan susah. Kayaknya dia ngomong tuh kayak abot banget gitu. Saya jadi nggak enak taklim sama dia. Ciri saya salah Menegur orang ini. Ya kita kira. Gitu Tapi Ustaz hukum lagi Dikenal dengan salafiyahnya. Ilmunya, segala macamnya. Dikasih nasihat. Orang tuh punya problem masing-masing. Ada yang orator berilmu. Orator kompasku nyari bunyinya. Ngomong itu. Masih maju. Ada orang yang belum dikasih kemampuan untuk berbicara. Kasih waktu. Itu latihan saja. Lama-lama akan terbiasa. Kalian tahu. Beliau seorang ustad Ustaz saya lagi belajar dengan para ulama, dengan para masyayikh. Memiliki ilmu yang Masya Allah luar biasa. Tapi memang susah untuk mengungkapkan. Sabar sama beliau. Itu dinasihati. Nah kemudian bener ente. lagi itu Bener. Sawak. Dah sama anak aja tadinya jangan sama dia. <laughs> Ini ciri-ciri orang yang sombong. Dan tidak ada salafi yang semacam itu. Naam, dirinci Evan ya. Sedang keadaan yang saya bawakan tadi. Bagaimana nasihat buat sebagian ikhwah yang menyelisihi gerakan imam pada saat berjamaah. Misalnya menyelisihi imam ketika meletakkan tangan saat i'tidal. Saya baik ikhwah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Bukhari Muslim innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti maka jangan menyelisihi dia yang dimaksud wala takhtalifu alaih jangan menyelisihi dia itu larangan ikhtilaful abdani wal harakah larangan menyelisihi dia dalam gerakan bukan ikhtilaful niyah bukan perbedaan niat. Ini didukung kesepakatan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Artinya seorang makmum boleh beda niat dengan imam. Ada wabah. Imamnya asar, kamunya masih zuhur. Yip, itu boleh. Maka yang dimaukan fala takhtalifu alaih jangan menyelisih imam ay fil harakati wal abdan dalam gerakan-gerakan badan sholat. Terkait dengan bab ini ada dua keadaan. Yang pertama, al-harakat al-mujma' 'alaiha di salat. Gerakan-gerakan salat yang disepakati oleh para ulama dengan nasul quran wa sunnah. Gerakan salat, bacaan salat yang disepakati ulama. Ini harus diikuti. Imam wajib diikuti jangan kamu selisih. Imam rukuk harus rukuk. Jangan imam rukuk kamu masih berdiri terus. Tidak boleh. Rokok, rokok. Itidal, itidal. Sujud, sujud. Duduk, duduk. Wahab. Dan itu? Dijelas. Al-harat taniya keadaan yang kedua barakallahu fikum ialah al-harakat al-mukhtalaf fiha salat. Gerakan-gerakan salat yang diikhtilafkan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini yang menjadi pembahasan di kalangan ulama kita. Apakah makmum wajib mengikuti imam dalam semua gerakannya, baik gerakannya disepakati atau diikhtilafkan? ataukah makmum tadi melaksanakan gerakan yang rojih menurut dia? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mengikuti imam dalam semua gerakannya, dalam semua bacaan dia. Kalau dia benar, pahalanya untuk makmum untuk imam. Kalau dia salah, pahala untuk makmum dosanya atas Ketika imamnya, ketika kita sami Allahu liman hamidah, kabut. Sedekap dia. Makmum semuanya sedekap. Atau imamnya sami Allahu liman hamidah lurus irsal. Semua makmum harus irsal. Kita tahu imam ini pendapatnya kalau tasyahud din dan digerak-gerakkan jarinya. Semua makmum harus diam. Atau sebaliknya diketahui dia menggerak-gerakkan jari. Semua harus menggerak-gerakkan. Bahkan sampai pada tingkat kalau imamnya kunut subuh. Mau harus harus ikut kunut subuh. Jadi, Saya lihat ini pendapat yang pertama. Sepakat dengan pendapat yang ini? Sepakat dengan yang ini? Tuh. Ini pendapat yang pertama. Semua sih diikuti. Sampai pada tekunut subuh wajib diikuti. Sepakat dengan yang ini? Atau pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan untuk gerakan-gerakan yang diikhtilafkan maka makmum melaksanakan gerakan yang dia yakin rajih dengan dalilnya. Walaupun berbeda dengan imam. Jadi kan, imamnya merojikan kabuk sedekat. Makmum irsal, lurus. Ya harus dewi dewi. Makmum sedekat, eh, imam sedekat, makmumnya irsal. Imamnya meyakini menggerak-gerakan jari. Makmumnya meyakini diam. Ya harus imam gerak-gerak, makmum diam. Kan. Imamnya meyakini ada kursubuh. Mau enggak? Bid'ah itu. Ya wis, nek kudu subuh menang to Yang diikuti yang rajih menurut dia atau yang sesuai dengan sunnah menurut dia. Ini yang diikhtilafkan. Ada yang berpendapat ikut apa mengerjakan sendiri-sendiri yang dia rajikan kecuali kalau imamnya itu ahli ijtihad. Kalau imamnya ahli ijtihad maka diikuti imam tadi dikarenakan ijtihadnya. Wallahu taala alam Saya pribadi saya katakan pri tadi. Tak kasih kaidah khilaf. Dalam perkara-perkara diikhtilafkan oleh para ulama, satu sama lain sedang membawakan hujah yang sama-sama kuat, tidak boleh memaksa orang lain ikut pendapatnya. Paham ya? Diajari supaya mengkaji dengan ilmiah, dengan argumentasinya, amalkan yang rojib menurut antum dengan uh, dalil-dalilnya dan amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat tadi. Kemudian toleransi dengan pendapatnya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengamalkan yang rajih menurut masing-masing dengan argumentasinya. Karakulah itu taala alam Tapi ada orang yang mengamalkan pendapat yang pertama ya tafadhol. Hmm? Lagi salat subuh di masjidnya orang kampung yang pakai kunut. Beberapa ikhwah. Karena saya ada di situ. Ya saya itu salat subuh tapi saya enggak kunut. Saya menengkai. Allah dengan hamidah. Diam. Nunggu mereka aja perut. Karena saya meyakini tidak ada perut subuh. Dan itu merupakan perkara bid'ah. Saya nggak mungkin mengikutinya dalam perkara ini. Tapi ketika ada berpendapat, itu Ustaz. Kita sabar. Masyukurin. Ini Saya kunut. Begitu yang lain. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Barakallahu fiik. Nah, dia meyakini pendapatnya pertama. Saya toleransi dengan dia, Kau saya ikut. Itu saya pribadi itu merujukkan mengatakan tidak. Mau yang mana? Eh? Yang mau yang mana Evan? Dikaji. Antum kaji masing-masing pendapat yang ada. Antum cari yang rojih, yang mantap bagi antum. Jangan pakai hawa nafsu. Yang rojih secara dalil. Amalkan dengan konsekuensi. Kalau antum merojihkan pendapat yang mengatakan ikut imam. Ya sudah. Wajib kunut. Eh, wajib kunut subuh kalau makmum di belakang orang yang kunut, jangan sak maunya sendiri. Ikut imam, pas kunut tidak mau. Jangan pakai hawa nafsu. Hah? Kunut. Itu ada yang komentar, saya kok lihat salafi kunut ya? Ya, konsekuensi pendapatnya antum jadi antum harus menjelaskan kepada mereka. Bukan ikut kunutnya, tapi ikut imamnya. Barakallahu fikum taala alamu bisawab. <clears throat> Minta nasihatnya seorang ikhwan yang berusaha menjalankan sunnah tapi dibenci, tidak disukai oleh masyarakat, dituduh anggota teroris. Yang pertama, sabar. Mengamalkan sunnah itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Belum apa-apa ya, Ari. Nanti di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah itu diumpamakan seperti menggembara api. Kalqabid al-jamr kata Rasul. Seperti orang yang menggembara api. Panas. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang sangat menyakitkan. Yang pertama, sabar. Gitu ya? Lanjutkan mengamalkan sunnahnya. Yang kedua, yang perlu antum pahami baik-baik, untuk di tengah-tengah masyarakat, antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Ingat sesuai dengan sunnah ya. Bukan mana akhlakul karimah. Apa gabung dengan mereka dalam semua acara. Tidak. Sesuai dengan bimbingan saya. Yang super ketemu orang itu yang salam. Muka yang manis. Tegur sapa. Ziarah. Ngasih hadiah. Dan segala macam. Tunjukkan kamu sebagai akhlakul karimah. Tak kasih tahu ya kan ya. Umumnya masyarakat itu, terutama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang awam, mereka lebih dahulu menilai dengan mata sebelum dengan telinga. Kalau mata mereka memandang sesuatu yang menyejukkan, yang menyenangkan, <clears throat> seseorang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia, tingkah lakunya bagus, etikanya masya Allah. Matanya sejuk sudah mulai hijau, telinganya akan dipasang. Siapa dia? Dari mana dia? Ngaji apa dia? Kopinya masuk. Nah, kalau sudah mengerti bagaimana al-haq yang dikerjakan sama orang tadi, dari mata turun ke hati. Dia akan suka itu. Simpati lama-lama ikut ngaji. Tapi kalau kemudian matanya sudah sepet, kok sepet ya? Sudah, udah enak rasanya. Memandang pemandangan yang semacam itu. Tidak ada tekur sapa, kayak robot ketemu orang tidak ada salam, tidak ada kalam, tinggal lakunya semaunya sendiri, sainanya sendiri, dan menghormati orang lain, dan menghargai orang lain, apalagi sudah sepuh, sudah tua. uh, sepet matanya. Sudah langsung dari mata turun ke hati. Nggak pakai telinga lagi. Dari mata turun ke hati. Membenci. Bukan hati yang senang, sudah membenci. Kalau masyarakat matanya sudah benci, susah untuk mengembalikan ke semula. dong dah seneng. Maka tampilkan akhlak yang mulia sehingga antum berakhlakul karimah, muamalah secara umum dengan masyarakat disertai dengan menjalankan sunnah sehingga mereka tahu ternyata orang-orang yang mengamalkan sunnah secara penampilannya, pakaian dan segala macamnya adalah orang-orang yang baik yang berakhlakul karimah. Akidahmu akidah sunnah, ibadahmu sesuai dengan sunnah, akhlaknya kamu juga sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. <clears throat> Barakallahu Apakah boleh seorang ikhwan menikah dengan akhwat yang belum bermanhaj salaf? Minta nasihatnya Ustaz. Emangnya stok sudah habis? Eh? Oh langka ya? Ditawar langka? Masya Allah. Langka ya? Atau dari kamu? Sudah, kok langkah? Juga dapat. Insya Allah. Iya, ketika antum menikah itu jangan pandangan antum jangan cuma di sekitar tawana aja. Tapi kalau bisa sedikit wilayah yang lain-lainnya kan gitu ya. Banyak, insya Allah banyak akhwat, akhwat, muslimat, salafiyat yang insya Allah teguh di atas manhaj salaf. dan dianjurkan sangat kepada para wali-wali wanita, orang-orang tua yang punya anak-anak putri. Nikahkan putri-putri kalian dengan ikhwah-ikhwah salafi yang dikenal bagus akidahnya, dikenal bagus manhajnya, dikenal bagus ibadahnya, dikenal bagus akhlakul karimah dan tanggung jawabnya. Walaupun ikhwah salafi tadi itu orang yang miskin, orang yang fakir. Jangan mandang ikhwah yang macam-macam syaratnya harus kepinginnya yang tinggi, besar, gagah, tampan, masya Allah, gitu ya, yang ganteng, gitu. Terus yang mapan, jangan yang miskin, jangan yang kiri. Minta ilmunya yang tinggi. Wah, ini iklan-iklannya nggak laku. Kalau modelnya seperti itu, nyari ustadz semua namanya itu. Allahumma Ustaz. Nah, yang penting itu ikhwan agama dan akhlaknya. Kata Rasul SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian wahai orang-orang tua wanita, datang kepada kalian seseorang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, segera nikahkan dengan putrimu. Kalau kalau tidak kamu kerjakan akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat berat. Kalau dia orang yang soleh, akidah bagus, manhaj bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, punya tanggung jawab. Anak makan bahagia dengan bahagia dalam rumah tangga itu bukan diukur dengan harta yang melimpah. Tapi bahagia itu di hati. Tentram hatinya, laki-laki tadi betul-betul mencintai istrinya, diperlakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang syar'i. Dia pun juga demikian dengan sang suami. Itu yang namanya kebahagiaan. Hmm? Makan-makan bersama, ada telo makan telo, ada uh, ubi makan ubi, ada beras makan beras, nasi. Tapi nikmat gitu. Bersama. itu, Gitu ya. Sehingga jangan sampai ikhwan-ikhwan salafi ini merana sampai nyari-nyari di luar sana, nyari-nyari akad-akad yang bukan salafiyat, bahaya. Bukan berarti, bukan berarti haram, bukan kita bicara ideal, mencari wanita itu yang terbaik, kan gitu ya. Tungkahul mar'atu diarba'in. Perempuan dimiliki karena empat perkara. Yang paling inti apa ya, Pak? di bidzatid taribat yadak kata Rasul. Cari wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak, binasa. nikah dengan orang luar sana yang penting dianya mapan, cantik. Tapi agamanya wallahu a'lam bisawab. Kamu akan merana walaupun istri kamu cantiknya sak tawang. saya. percaya. Ayo, dikala kamu sebagai sang suami sudah berusaha maksimal menunaikan kewajiban kamu sebagai sang suami. Saatnya kamu mendapatkan haknya suami, tidak dia kasih. Kamu sebagai suami direndahkan, dilecehkan, dikasihkan segala macamnya. Itu seakan-akan hati kamu diiris-iris. Ditusuk-tusuk oleh senjata yang sangat tajam, begitu sakit, begitu mengecewakan. Kalau seperti itu kondisi yang mengalami ya Pak. Wajah cantik bak pualam, wajah cantik bak bulan purnama, jadi kayak mak lampir. Lo kenapa? Di hatimu tidak ada rasa cinta kepada dia. Yang ada kekecewaan, sakit hati. Dikarenakan tidak ada hak yang digunakan oleh dia. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang nggak ngerti agama, Hah? tiba-tiba keluar dari rumah, ya Allah, dengan tambah hijab yang syar'i, Allahul Musta'an datang ke tetangga sampingnya, salaman dengan tetangga sampingnya laki-laki bukan mahramnya, ngobrol dengan mereka semua, la ilaha illallah. Kamu yang ngerti agama, yang tahu din, yang ngerti sunnah, akan muncul amarah kamu, kecemburuan kamu. Wah, uh, mendadak kamu akan meledak Enak tenang dia jabat tangan dengan Pak Fulan. Ya kok enak dia duduk-duduk nongkrong. Berdua lagi dengan Pak Fulan. Wah oh, dengan tambah hijab yang syar'i lagi. Menor lagi. Ya. Woi, itu walaupun cantik ya tidak usah sak tawang lah. Cantik ya sak Sukwarjo, sak Solo, Putri Solo nomor satu. Wis welek kalau Pak Lampir. Kenapa? Tidak ada cinta dengan Cinta di sini ya kan, di sini di hati. Maka far tidak didin hati ada. Bukan berarti mengharamkan nikah dengan muslimah secara umum, tetapi yang namanya laki-laki harus mencari muslimah yang bagus. Siapa lagi yang dicari kalau bukan salafiyat? Mau nyari sururiyat, mau mencari tabliriyat, ikhwaniyat, tahririyat, ya gak mungkin. Yang dicari siapa? Salafiyat. Sehingga Ya saling mengertilah, saling tahun lah. Orang-orang tua yang memiliki putri-putri ya dipersiapkan sebaik mungkin untuk siap-siap dipinang oleh ikhwan-ikhwan salafi. Nah, diberi kemudahan dan kelonggaran. Yang penting dia orang yang baik agamanya, baik akhlaknya. nikahkan dengan dia. Barakallah. <clears throat> gitu ya? Ayo. Nah. Jangan tiru ya, Setengah dua. Sudah lapar apa belum? Nah benar. Sudah lama belum? Bagaimana hukumnya menikah dengan wanita yang masih ngaji di rojak? Nah, ya, tadi itu ya. Tapi orang-orang yang mendengarkan radio rojak atau yang mengikuti TV rojak, ngaji online <clears throat> dengan rojak, macam-macam. Ada yang betul-betul sudah militan, sudah meraksuk dalam sukma, dan jiwa raganya. Barakallahu fikum. Ya. Betul-betul loyal yang sangat tinggi. Dia puji setinggi langit yang namanya roja. Roja itu bukan pengharapan. Radio ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah paham. Tapi punya mereka. Ling-ling halabiyun sururiyun. Barakallahu itu. Yang semacam ini. Tidak mungkin untuk nikah sama dia. Diuntal miring. Jangan macam-macam menikah dengan perempuan-perempuan yang memiliki pemahaman yang menyimpang semacam ini terlalu banyak contoh di, di masa lalu. Seseorang yang dulunya Masya Allah, bahkan sampai tingkatan sebagai seorang ahli hadis. Obsesi dengan seorang perempuan punya pemahaman khawarij. Dinikahi, diuntal miring. Hmm? Nah, akhirnya berubah jadi Kelemahan laki-laki cuma satu ya? Kelemahan laki-laki cuma satu ya Ditekuk sama perempuan. Yes, gak masuk-masuk ya Dia digoda dengan ini, dengan itu eh, tenang aja gitu <laughs> sama perempuan hmm. ini makanya hati-hati harus dipilih yang betul-betul selefi ada kalanya mereka itu masih awam awam munas tidak militan ya sekedar usil eh, usil-usil atau sekedar mungkin dikasih tahu sama temennya tuh baik loh itu didengarkan iya juga ya tapi dia Secara fitrahnya masih bagus, akhlaknya masih baik, dari keluarga yang baik-baik, orang yang uh, yang solehah dan segala macamnya. Yang semacam ini masih bisa dipertimbangkan. Hmm? Kalau adalah sesuatu seorang wanita yang bisa diajak, bisa diarahkan, orang tuanya juga begitu segala macamnya. Bismillah. Kalau antum laki-laki yang kokoh yang kuat, Bismillah. Antum arahkan dia, insya Allah. Kalau dia bukan orang yang milih. Sampai berapa lama kita menasihati orang yang menyimpang itu? Sampai dia satu terang-terangan di dalam mendakwahkan dan mengkampanyekan penyimpangannya. Dua, sampai dia menunjukkan sikap inad, penentangan terhadap al-haq yang disampaikan kepada dia. Dan yang paling Jelas lagi ketika para ulama kita sudah menfonis dia sebagai seseorang yang menyimpang sebagai seorang mubtadi, sebagai seorang yang hizbi, bal, intahal amr. Selesai. Barakallahu. Jadi hal dengan terus nasihat, nasihat, nasihat terus dengan cara lembut, dengan cara sangat lembut, agak keras, agak tegas, sesuai dengan makomnya masing-masing sampai muncul poin-poin tadi, maka selesai urusannya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ya ikhwan. Walafumikum tidak bisa berpanjang-panjang dikarenakan waktu yang kami mungkinkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anda Astaghfirullah wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin.